alaihi demikian juga tentang Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Demikian juga wajib taat kepada pemimpin selama memerintahkan kepada kebaikan dan larangan untuk mereka. Demikian juga beriman kepada malakul maut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruh dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya ruh Demikian juga nama-nama para malaikat. Adapun penamaan malakul maut dengan Uzair maka tidak ada dalilnya. Juga disebutkan bahwa para pemimpin para malaikat ada tiga yang semuanya tiga ini adalah diperintahkan untuk menghidupkan yaitu malaikat Jibril yang menghidupkan roh-roh manusia dengan Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian Mikail yang menurunkan air hujan yang dengannya hidup di situ tanaman-tanaman. Demikian juga ciptaan juga Allah Subhanahu wa taala yang butuhkan pada air. Kemudian juga malaikat Israfil, Israfil ya Israfil itu apa yang ditemui hidupkan makhluk-makhluk setelah ditiup oleh sangkakala. Ya Israfil ini setelah dia meniup trompet tiupan yang pertama mati semua dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua hidup semua. Maka dikatakan bahwa beliau malaikat Israfil ini menghidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dari tiga malaikat ini, pemimpin malaikat ini semua adalah menghidupkan. Menghidupkan ruh. Demikian juga menghidupkan tanaman-tanaman. Kemudian menghidupkan jasad-jasad setelah semuanya mati. Dan kita masih dalam pembahasan adab kubur. Keimanan kita terhadap adab kubur, siksaan kubur, demikian juga kenikmatan yang ada padanya untuk orang-orang yang berhak mendapatkan sisa kubur demikian juga sebaliknya orang-orang mendapatkan kenikmatan kubur ia dikenal dengan alam barzah sebuah pada pertemuan terlewat wabi ada bil qabri ini ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala wabi ada bil kubur. dan akidah ulusan wajam adalah beriman kepada adanya adab kubur Limankan kana ahlan untuk orang yang berhak mendapatkan siksaan kubur Demikian juga sebaliknya yaitu yaitu apa kenikmatan di alam kubur bagi orang yang mempunyai yang mempunyai kenikmatan yang ahli yang pantas untuk mendapatkannya. Dan sudah disebutkan pada pertemuan lewat tentang dalil-dalil tentang masalah ini. Demikian juga disebutkan oleh para ulama di antaranya saya bin sama Allah taala orang yang mengingkari atau kubur man ankara adab kubur istadab Orang yang mengingkari sisa kubur mengatakan tidak ada itu ada kubur, tidak ada itu kenikmatan kubur. Orang yang mengingkari alam kubur dimintai taubat. Fa in apabila dia bertaubat diterima. Wa illa kalau menolak kutil dibunuh. Ya. Kafiron dalam keadaan kafir. Jadi yang mengingkari adanya alam kubur maka dia dalam keadaan kafir. Selesai permasalahan ini. Demikian juga soal mungkar dan nakir. Beriman tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya ini kita ingin bahas ya disebutkan bahwa penamaan mungkar dan nakir itu adalah sahih ya bisa ditulis yang penampak penamaan malaikat yang menanya nanti di dalam kubur dengan mungkar dan nakir adalah sahih. Dalilnya adalah sebutkan di sini oleh Al Imam Ibnu Abil Isa rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu yang dibawakan oleh Al Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Ya sahih. Walaupun ya di situ ada beberapa rawi yang dipermasalahkan tetapi apa? Di situ ada penguatnya. Atau sebagian mengatakan bahwa rawinya tidak bermasalah yaitu rawinya dibicarakan Abdurrahman bin Ishaq Al-Amiri. Ya demikian. Al-Qurashi Maulawi. Disebutkan bahwa kalam atas dia ini la yadur, tidak membahayakan. Sehingga sebagian ulama menyesuaikan Syalbani menyebutkan dalam as nomor 1391 sudah selesai. Ya, disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kubira ahadukum apabila salah seorang kalian dikuburkan, abil insan atau atau insan, ya apabila seseorang dikuburkan atau salah seorang kalian dikuburkan, atau malakan aswadan asrokon Datang kepada dia dua malaikat. Dua hitam, dua biru atau akhirnya dia dua malaikat disebutkan oleh Nabi SAW dua hitam dua biru. Entah bagaimana bentuknya. Yukalu lihadima al mungkar walil akhar anakir. Dikatakan untuk salah satu keduanya namanya mungkar. Sedangkan yang lain namanya anakir. Ya sudah selesai. Ya itu. Wah, berarti penamaan ini sebagian ulama usahakan seperti Albani, mungkar dan nakir. Ya demikian. Karena sebagian nama-nama ya tidak ada dalilnya. Boleh alam ya, sebagian membicarakan seperti ya Israel ya, maka ini tidak ada Israel yang ada ini. Ulang. Maka demikian kita beriman tentang pertanyaan dua malaikat ini muka dan akhir. Kemudian sudah kita sebutkan kemarin dalilnya ya mereka akan bertanya dua malaikat ini akan bertanya ya kepada orang yang dalam kuburan tersebut man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk siapa rabbmu apa agamamu siapa nabimu ya demikian kemudian berikutnya qala rahimahullah taala ya kita teruskan ya wa su'al munkar wa nakir fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa dan pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir di dalam kuburannya tentang robnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Alama bil akbar atas apa yang datang padanya khabar-khabar an Rasulillah dari Rasulullah SAW alaihi wasallam wa anis sahabah ridwanullah alaihim dan apa yang datang dari para sahabat ridwanullah alaihim. Ya, tentu saja datang dari Nabi SAW. alaihi Apa kabar yang datang dari situ kita beriman. Kemudian ini yang kita bahas wala rawadala wal qabru rawdatun min riyadil jannah. Dan kuburan adalah rawdah kebun min riyadil jannah dari kebun-kebunnya surga. Ya ini untuk orang-orang yang beriman. Seakan-akan dia itu kebun dari kebun-kebun surga. Hanya saja dia menyebutkan seperti ini adalah ini. Tapi secara makna orang-orang benar. Bagi orang beriman maka alam kubur itu adalah seperti kebun dari kebun-kebun di surga. Al khufratun min khufarin niron ataupun lubang dari lubang-lubang neraka. Ya demikian. Hmm. Ada datang hadis disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2460 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya penamaan al-qabru raudhatun tapi sanadnya ada rawi dhaif Ubaidullah bin Walid al-Wasafi dhaifun sudah selesai ya sebenarnya mengatakan ya bahkan Imam Nasai mengatakan matruk tertolak di situ ada penguat tapi tidak ada tidak ada manfaatnya ya pelafatan bahwa kubur itu adalah surga dari surga-surga di ya, kebun dari kebun-kebun surga ada doif. Demikian juga mengatakan bahwa ya kuburan itu adalah lubang dari lubang-lubang api neraka adalah doif. Ya, tapi maknanya adalah hampir mirip. Untuk orang yang beriman maka alam kubur itu adalah suatu kenikmatan. Seperti kebun dari kebun-kebun surga. Ya demikian. Jadi kita mengimani adanya alam kubur maka di situ ada adab untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kenikmatan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika ditanya orang ini ya, maka amalan itu ada di samping dia dalam bentuk seorang laki-laki, seorang anak muda yang dalam bentuk yang bagus. Dan terlalu lewat pembahasannya. Kemudian sekarang akan dibahas ya apakah siksaan di alam kubur itu terus menerus ataukah akan terhenti? Ya, ini terhenti apa terus menerus atau bagaimana? Setelah kita sebutkan bahwa di alam barzah ini, ya di alam kubur ini siksaan itu mengenai badan demikian juga ruh. Siksaan itu dialami oleh badan ataupun ruh. Demikian juga sebaliknya, kenikmatan itu dialami oleh badan, demikian juga ruh. <clears throat> yang disebutkan tentang permasalahan ini ya, di halaman 620 berkata Imam Ibn Abil Isri taala wa yadumu adabul qabri au yang qabit apakah terus menerus siksaan kubur itu ataukah terputus ya bisa ditulis apakah siksaan kubur itu terus menerus ataukah dia itu kemudian berhenti Jawab Jawabuhu anahu nawan. Jawabnya sesungguhnya dia ada dua jenis. Ya bisa ditulis. Ya apakah sisa kubur itu terus menerus ataukah berhenti? Jawabannya ada dua. Yang pertama minhu ma imun. Bisa adabnya itu adalah terus menerus. Ya khususnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dalilnya adalah surat kafir ayat 46. Bisa dilihat di situ. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as Adhilu 'ala fir'auna asyadal adzab. Neraka ditampakkan atasnya di pagi hari dan di sore hari. Dan hari ditegakkan hari kiamat. Adhilu 'ala fir'aun. Masukkan keluarga Fir'aun ini orang-orang kafir. Kecuali di situ istrinya Fir'aun yang merupakan perempuan mukminah. Siapa namanya? Asiyah. Allah sebutkan disebutkan dalam surah At-Tahrim wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ada fir'aun id qala rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qaumidh dan Allah permisalkan ya untuk orang-orang yang beriman ya imrata Firaun Allah misalkan orang yang beriman itu istrinya Firaun Asia ya itu kala ketika dia mengatakan Rabbi ibnili indaka ya Allah bangunkanlah, kuatkanlah ya Allah baitan. Disebutkan dalam Al-Qur'an ini ya, Rabbi ibnili indaka kuatkanlah, bangunkanlah di sisimu baitan rumah fil jannah di dalam surga. Ini doanya Asia. Ya Allah buatkanlah untukku ya. Bagaimana disebutkan mencari tetangga dulu yang baik. Rabbi ibnili indaka. Lafaznya apa? yaitu di sisimu. Dari situ sebagian ulama berpendapat bahwa seorang sebelum beli rumah, sebelum beli sesuatu, tanah umpamanya, mencari tempat yang baik dulu. Ya. Sebagaimana dalil dalil ini, mencari teman dulu. Jangan kemudian kalau ada orang-orang jelek, kemudian dia beli tanah di situ atau rumah di situ. Ya, dari hal ini diambil pelajaran seseorang kalau ingin membeli suatu rumah atau perkampungan atau tanah, cari tempat yang bagus dulu. Dalilnya ayat ini tadi. Rabbi ibnili indaka. Ya Allah bangunkanlah untukku di sisimu. Cari tetangga dulu. Tetangga yang baik dulu. Baru apa yang mau diharapkan? Baitan, rumah. Jadi cari tetangga dulu. Baru kemudian untuk kemudian mencari apa yang dia inginkan. Ya, fil jannah dalam surga. Jadi cari teman yang baik dulu, cari tetangga yang bagus dulu, lingkungan yang bagus dulu, baru kemudian apa yang dia inginkan. Itu dalilnya tadi. Tapi ibnili indah Kan disebutkan di situ ada seorang ulama Hamzah Asukari. Dia dia mempunyai apa? Akhlak yang mulia. Dijuluki Asukari kenapa? Sukar itu kan gula. Dijuluki Asukari karena akhlaknya bagus. Akhlaknya mulia. cara bagus, ala yang bagus. Ya sehingga dijuluki Asukari. Bahkan ketika ya dia menjual rumah atau semisal itu, ya orang-orang berharap untuk kemudian apa? Bisa bertetangga dengan dia karena halnya yang mulia itu. Ya demikian. Ini ini dikecualikan dari ayat tadi. Adkilu ala Fir'aun, masukkanlah keluarga Fir'aun. Ya, keluar di situ siapa? Asia, istrinya. Dan seorang yang beriman yang disebutkan di surat ya al Mukmin dan surat Al-Ghafir. <clears throat> Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. berkata seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaqtumu imanahu menyembunyikan keimanannya. Ah, ada juga ada, ada juga disebutkan situ masyitoh. Ya, masyitoh itu yang menyisir yang menyisir keluarga Fir'aun. Demikian disebutkan kisahnya, Allah alam. Pemberian nama itu dibicara para ulama. Jadi masukkanlah keluarga Fir'aun asyad dan adab. Ya, di dalam sisaan yang pedih. Ya, kecuali tadi yang orang yang beriman. Nah, ini diantara dalil bahwa sisaan kubur itu terus menerus. Bagi sebagian orang-orang yang pantas mendapatkan. Demikian juga al-Qadhalika fi hadis al barok demikian juga disebut dalam hadis barok bin Azib. <clears throat> Sahih hadisnya. Dikisah dari kafir, dikisahnya orang kafir, Suma yuftahu lahu Babun Ilanar nar kemudian dibukakan untuknya itu pintu menuju neraka. Bayan turu ila makadi fiha, maka dia melihat kepada tempat duduknya di dalam neraka. Hatta taqum masaah sampai tengah hari kiamat. Ini dalil apa? Berarti sisa terus-menerus pada orang kafir. Roh Imam Ahmad mengeluarkan Imam Ahmad rahimahullah. Ini ya dalil ada juga sisanya terus-menerus. Yang kedua, bisa tulis sisaan di alam kubur Anau asani jenis yang kedua anau muddatun summa kote. Kalau yang pertama tadi terus menerus untuk orang-orang kafir kan demikian orang musyrik. Tidak ada kebaikannya sedikit pun. Yang kedua anak mudah yaitu disiksa beberapa waktu, beberapa zaman, setahun dua tahun atau berapa entah berabad ul alam. kote kemudian terputus, ya disiksa kemudian terputus sebelum datang hari kiamat, ya kan? Ini dalam kubur. Barzah, barzah ini pembatas. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ini ada alam barzah, pembatas sampai hari dibangkitkan. Siapa ini yang mendapatkan lisan kubur kemudian berhenti? Wa huwa adabun adabu ba'dil usah, yaitu siksaan sebagian orang yang bermaksiat alladzina khuffat jaraimuhum khaffat jarimuhu jaraimuhu yang mana ringan kejahatan mereka, kemaksiatan mereka itu ringan. Bukan orang musyrik. Ya, itu apa? Itu orang-orang yang bermaksiat yang ringan kejahatan-kejahatan mereka. Wa yu'adzabu bihasbi jarah bihasbi jaromi, maka dia disiksa tergantung dari dosanya dia, kejahatannya. Summa yukhafif anhu, kemudian diringankan. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang telah lewat. Kama taqadama dzikruhu fil umahisat sebagaimana telah lewat dari orang-orang yang di itu ya dihapuskan atau diringankan siksaannya al-asyarah yang 10. Jadi jenis yang kedua yaitu apa? Dihadap beberapa waktu kemudian berhenti. Untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang ahli maksiat ya kemudian diringankan ya ada mereka ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab amalan-amalan yang dia lakukan. Ya, jadi yang kedua ini adalah orang-orang yang dia itu melakukan maksiatan kemudian diringankan dari atas mereka. Kita ulangi ya di sini ada beberapa hal yang bisa meringankan adab kubur. Ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil di sini dengan al-mumakhisat yang menghapuskan yang mering, yang meringankan dari sisaan kubur. Bisa ditulis yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah Hizban mengumpulkan di buku Al-Iman Al-Ausat di syarah hadis ya Jibril alaihissalam Islam iman dan ihsan. Disebutkan di halaman <clears throat> ya 28. Ini 10 hal yang bisa menghilangkan adab adab di hari kiamat ataupun adab di alam kubur. Ya bisa ditulis. Jadi yang kedua tadi kan disebutkan bahwa adab kubur itu jenis yang kedua yang dia itu berlangsung kemudian apa? Kemudian hilang kan? Berlangsung beberapa saat kemudian hilang. Kemudian berhenti. Yaitu untuk orang-orang alim maksiat kemudian dia apa? Kemudian dia dihapuskan adabnya itu. Kenapa adabnya siksaan orang tersebut di dalam kubur ini kemudian hilang? Ya, disebutkan di situ ada 10 perkara. yang bisa ditulis. Disebutkan di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa idan qad nusus kitab wa sunnah ala anna uqubata dunub. Demikian juga telah menunjukkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah hadis sesungguhnya siksaan ya dosa-dosa itu tazul bisa hilang anil abd dari hamba binawi asyarah asbab dengan sekitar 10 sebab. Ini bisa ditulis siksaan atau hukuman dosa-dosa itu bisa hilang dengan 10 sebab. Yang pertama apa? At-taubah, taubah. Ini sisaan bisa hilang dengan 10 sebab. Yang pertama adalah taubah. Dan ini adalah sepakat kaum muslimin di antara dalilnya surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu, jangan mereka jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat Ghafur Maha Pengampun, ar Pengasih. Eh, ini dalil ya bahwa taubat itu bisa menghilangkan kesalahan seorang. itu. Demikian juga huwallazi yaqbalu dan ibadi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, ya sebab yang kedua al-istighfar. Ini bisa menghilangkan adab baik di alam kubur ataupun nanti di hari kiamat. Ya, istighfar. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Disebutkan di situ, "Idza adnaba 'abdun damban," apabila seorang melakukan suatu dosa, faqala dia mengatakan, "Ai Rabb, wahai Rabbku, adnabtu damban, faghfir, faghfirhu li." Ya Allah, sesungguhnya aku melakukan dosa, ampunilah aku. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, ma'abdi hamba aku mengetahui bahwa dia mempunyai Rob, mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Ya dzunub yang mengampuni dosa. Wa yaqdu dan dan juga mampu untuk menghukum dia. Qad ghafartu li abdi. Ya, aku telah mengampuni untuk hambaku. Ya demikian. Jadi yang kedua, ya sebab siksaan itu bisa hilang baik di alam kubur ataupun di hari akhir nanti adalah apa? Istighfar dia dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut dalam Sahih Muslim Nabi SAW alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laulam tatnabu la dhahaba Allahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa. Ini kalau kalian tidak berdosa, Allah akan menghilangkan kalian. Umpamanya semuanya baik semua, baik semua. Maka Allah akan menghilangkan orang yang baik-baik ini semua. Ya, wala jaa bi qaumin dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang itu berdosa. Suma yastaghfiruna kemudian mereka minta ampun, fayaghfiru lahu. Maka kemudian Allah mengampuni mereka. Paham? Jadi kalau semuanya baik semua, Allah akan menghilangkan orang yang baik ini semua. Tidak ada yang berdosa, semuanya baik, nggak pernah maksiat. Maka Allah akan menyingkirkan ini tadi kaum, kaum tadi Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lain yang berdosa, kemudian minta ampun, kemudian Allah mengampuni. Ini keutamaan orang yang istighfar. Ya, jadi yang pertama adalah tadi taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga apa? Hal-hal bisa menghapuskan atau mengurangi siksaan dalam kubur ataupun nanti di hari kiamat. Asal Asbabu asalis al-hasanat, kebaikan-kebaikan dia lakukan. Ini juga ya kebaikan ini kebaikan yang dilakukan itu bisa apa? Bisa menghapuskan dosa, dosa ya, ini menghapuskan adab demikian juga mengurangi adab. Ya. Ya ini kebaikan al-mahyah yang bisa menghapuskan. Dalilnya apa? Surat Hud ayat 114. Waqimis sholat tarabain nahar wa zulafa minal lail. Tegakkanlah salat-salat di dua pojok ya, siang ya, di dua pojok siang ini pagi dan sore. Wa zulafa minal lail dan bagian dari malam. Inal hasanat yudhibna Sungguh yang kebaikan itu bisa menghapuskan ya kejelekan-kejelekan. Ini menunjukkan bahwa siksaan di alam kubur bisa dihilangkan ataupun bisa dikurangi dengan kebaikan dia lakukan. Demikian juga salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya. <coughs> Ramadan ila Ramadan, ya. Mukafirat bisa menghapuskan apa-apa yang diantara keduanya tersebut. Ya, di antara mereka-mereka ini izdastunibat kabair selama dia menjauhi dosa besar. <clears throat> Kemudian sebab yang keempat yang bisa mengurangi adab. Yang sebut sini ada menurut Taimiyah rahimahullah Sebutkan di halaman 37. Asbabu arabi yang keempat, ada fi'lil iqab yang bisa menghalangi siksaan. Yaitu apa? doa oleh mukminin lil mukmin. Doa seorang doa kaum mukminin kepada orang yang beriman. Ini doa penting. Ya, doa orang yang beriman kepada saudara-saudaranya. Misal salatihim ala jenazah jenazatihi seperti salatnya mereka kepada apa? Jenazah tersebut. Semoga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha demikian juga Anas Malik radhiyallahu anhu. Ya, Ismail Muslim. Ma min maitin yusalli alaihi ummatan minal muslimin tidaklah dari mayat yang menyolatkannya itu suatu umat dari kaum muslimin ya belugu nami'ah yang jumlahnya sampai 100 kulum yasfa'una lahu illa syafahubi semuanya yang memberikan syafaat pada dia niscaya akan mendapatkan syafaat nah, ini. yang menyolatkan ya memintakan ampun kepada mayit tersebut ini doa maka saya dia mendapatkan syafaat ini 100 orang hadis yang lain yaitu 40. Nah, disebutkan oleh Ibn Taymiyah juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dengan Imam Muslim. Mamin rajulin muslim yamut fayakum alaihi janazatihi arbauna rajulan 40 orang yang tidak menyentuhkan Allah maka akan berikan syafaat padanya. Ya ini doa orang yang beriman. Ya, sebab berikutnya itu doa orang yang beriman. Kemudian yang kelima asabul khamis Mayamalu anu min a'malil birri kasodakah sadaqah wa Yaitu apa-apa yang diamalkan dari amalan kebaikan seperti sedekah. Sedekah, sedekah bisa menghapuskan adab kubur. Meringankan adab kubur. Demikian juga adab hari kiamat. Ya demikian. <clears throat> Jadi amalan soleh seperti sedekah demikian juga yang lainnya. Demikian juga berikutnya sebab yang keenam. Ini dalilnya banyak. Cuma kita ingin mereka saja. Asal hadis sahabat Nabi, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. wakiri dan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli yang yaumil Dari orang-orang melakukan dosa pada hari kiamat. Ini sahabat Nabi dan sahabat yang lainnya. Bahkan sahabat orang mati syahid juga yang memberikan sahabat kepada 70 orang dari keluarganya. Ya demikian. Dalilnya adalah Ya, sebagai dalam hadis yang dibawakan Imam tirmidzi Nabi SAW beliau mengatakan, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku untuk orang-orang melakukan dosa besar dari umatku. Ya, demikian. <clears throat> Kemudian ini ringkasan saja ya, sebenarnya panjang. Asbabul sabi, sebab yang ketujuh, al-masaib, ya, musibah-musibah. Musibah itu termasuk hal-hal yang bisa ya meringankan atau kudur atau bahkan menghentikan adab kubur. Karena tadi kita sebutkan adab kubur itu ada dua. Pertama terus menerus itu untuk orang kafir. Yang kedua yang dia itu berjalan beberapa saat kemudian berhenti. Ya, siapa mendapatkannya di antara ini? Ya, itu sebab yang ketujuh. Musibah-musibah. Alati kafirullahu biha al-khataya yang Allah hapuskan dengannya kesan kesalahan di dunia di dunia. Ya, akibatnya nanti di, di akhirat. Dan ya, dalil dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim bahwa Nabi SAW boleh mengatakan Maisibul mu'min min wasobin wala nasab. Tidaklah tertimpa seorang mukmin dari musibah wasob. Awal wala nasab, suatu yang berat. Ujian ya. Musibah, ya penyakit dan sebagainya. Walham demikian juga kesedihan, wala ya ini kesedihan yang akan datang. Kesedihan telah lewat atau kesedihan yang akan datang. Wala gom, gundah gulana, wala ada, demikian juga disakiti orang hatta syaukan sampai ya duri yushaquha yang menimpa dia. Ila kafarallahu biha min khotoyahu kecuali menghapuskan orang menghapuskannya dengannya dari kesalahan-kesalahannya. Ini yaitu apa? musibah. Untuk kita bersabar mendapat musibah karena itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian sabu samin sampai ke delapan mayasulu fil qabr. Nah, ini juga ujian yang dalam kuburan ya fitnah, dokhdoh di, dihempit oleh tanah itu di dalam kubur. Warau'ah rasa takut, pengerian. Ini termasuk yang bisa menghapuskan kesalahan. Ini juga untuk meringankan ada kubur dia juga siksaan di dalam kubur itu juga termasuk yang meringankan atau menghentikan ada kubur dia. Kemudian sama buta saya sebab sembilan adalah ahwal yaumul kiamah Ahwal yaumul qiyamah. Kengerian hari kiamat. Wa qurbiha demikian juga ya beratnya hari kiamat. Ini juga ini suatu yang mengerikan itu bisa mengurangi adab Asal Ashabul asyir sebab yang ke-10 yaitu apa? Rahmatullah wa afi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah wa maghfirati ya pemaafan Allah dan ampunan Allah bila sebab tanpa sebab Nabi dari hamba. Ini tanpa sebab. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih ya disebutkan bahwa neraka itu penuh dengan apa? Neraka itu penuh dengan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kodram telapak kakinya di neraka. Kot kot sampai neraka mengatakan, mengatakan cukup cukup. pun surga dia itu penuh dengan apa? Dengan Allah menciptakan makhluk yang tidak pernah melakukan amalan ya kebaikan sedikit pun. Ya belum pernah melakukan. Allah menciptakan oh ya ini orang-orang makhluk-makhluk yang menghuni tempat tersebut. Ya demikian. Jadi sebab yang sepuluh dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab dari hamba. Nah, ini sebelum perkara yang bisa meringankan adab kubur ataupun bisa menghentikan adab kubur. Ya demikian. Kemudian disebutkan juga ya oleh Imam Ibn Abdul Is ketika beliau menyebutkan bahwa alam kubur itu atau kuburan itu bisa dia itu adalah kebun dari kebun-kebun surga ataukah liang dari liang-liang ya kubangan dari kubangan-kubangan api neraka walaupun Hadis yang berkaitan dengan ini adalah doif, tapi maknanya adalah benar insyaallah. Ya, beliau menyebutkan dibahas berikutnya di mana letaknya ruh. Kita lebih bi mustaqar bi mustaqaril arwah. Berselisih para ulama di mana letaknya tinggalnya ruh-ruh. Ya, baru disebutkan juga tentang definisi ruh, ruh itu sendiri. Ruh itu adalah zat juga. Selain jasad kita, itu ada ruh. Ya, ada jasmani rohani. Ya. Ini ruh itu sendiri adalah zat juga. Ya. Dan ini termasuk dari makhluk Allah yang yang Allah tuliskan dia itu kekal. Nah, di antara delapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal di antaranya adalah ruh. Di mana letaknya ruh? Ma bainal maut ila qiyamis Antara dia mati sampai nanti hari kiamat. Ketika di alam kubur itu di mana letaknya? Semua di sini oleh Imam bin Abil Is beberapa ucapan para ulama. yang ada yang mengatakan di surga ruh minin, orang kafir itu di neraka. Ya. ada menurut Malik, ya ini yang sering disebutkan ulama-ulama mereka, ya kiai-kiai mereka yang terkenal terkenal itu mengambil jawaban Imam Malik. Maka Malik balagoni anar ruh mursalah. Sampai kepada aku sunnya ruh itu adalah mursalah. Ini dia bebas, terlepas. tadabu hayso sya'at, dia pergi dimanapun dia inginkan. Ayo nah, inilah makanya dari sinilah mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi, hibaan yang meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ketika mereka membaca apa? E, eh, sirah Nabi hibaan yang itu kan, selawat-selawat. Kemudian mereka berdiri meyakini bahwa Nabi ada di sekitar mereka. Nah, ini dalilnya ucapan Imam Malik ini. Baru itu dia itu bebas, lepas, dia pergi dimanapun dia inginkan. Hadir di majelis ini ketika dia membaca dibaan mamanya, Ya tentang kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam hati di tempat ini, pindah sini, pindah sini. Itu keyakinan mereka. Dalam hal ini dia mengambil ucapan Imam Malik. Adapun dalam masalah ya e, mendatangi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak mengambil pendapat Imam Malik. Ya. Ini tidak boleh seseorang meniatkan untuk kemudian berniat ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun kemudian ziarah ya di Masjid Nabawi, kemudian sekalian di situ kemudian mendatang kepada Nabi, maka itu datang dari para ulama. Tapi kemudian niatnya adalah ingin menziarahi kuburan Nabi, maka ini tidak sebagai para ulama. Mengingkari pada Imam Malik. Ya, ada yang mengatakan demikian. Dan ini ucapan adalah kurang tepat ulama. alam. Kemudian dia mengatakan baruhnya itu ya kalau orang mukmin itu di Jabiah yang ada di Damaskus. Orang kafir itu di Barhud suatu sumur yang dalam dia ada di maut ada sampai sekarang. hadis saya dhaif ya. Kemudian ya ada yang mengatakan ya ini adalah pendapat orang-orang orang-orang apa e, kafir reinkarnasi. Wa kafir firqah berkata sekelompok ya kaum mustaqiruha badal maut abdan ukhra. Ini tempatnya roh itu setelah dia mati itu di badan yang lain. Tunasibu akhlakoha yang sesuai dengan akhlaknya dia nanti ketika di dunia. Ya. Wa sifataha wa sifatiha allati istaksa iktasabadha fi hali hayatih. Jadi dia itu nanti di badan yang lain sesuai dengan akhlaknya dan sifat dia ketika dia di dunia. Nah, maka ada menjadi anjing, ada menjadi keledai kan itu. Ila badan hayawan kepada badannya hewan-hewan yusyakilu tilka ruh. Ya, yang dia itu syakalnya bentuknya ruh tersebut. Wahada kol qaul Inilah ucapan tanasikhiyah, ya ini reinkarnasi keyakinan orang-orang itu. Kalau mati ada jadi anjing, ada ini ini. Nah, ini adalah ucapan kufur, ya, ucapan kufur. Ya demikian. Wa qaul kharij an ahli Islam kulim. Ucapan ini adalah keluar dari apa? Ucapan ahli Islam semuanya. Selesai. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah khasu Disebutkan oleh al bin Abil Is, ini kesimpulannya yang bisa ditulis. Yang di mana letaknya roh itu setelah meninggal? Wa idalah Ya, ringkasan min adilati adil dalil-dalilnya bahwa roh itu berbeda-beda. Yang pertama adalah di a'la iliyin, tempat yang paling tinggi. Bil malil a'la, di majelis yang tinggi. Wa arwah al-anbiya. Ini ruhnya para nabi sallallahu alaihi. Ya ini, ini yang pertama. Wa di antara arwahun fi hawasil tair khudur. Hawasil ini kalau manusia itu seperti di usus. Ada yang mengatakan tembolok. Ya. Di tembolok-temboloknya burung yang hijau. Tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Maka dia pergi dimanapun dia diinginkan di surga. Wa ya arwah ba'du syuhada. Ini arwahnya sebagian orang mati syahid. Sudah itu aja. Ya, kesimpulan itu. Ya. Nah, tapi di situ ada yang tertahan karena hutang kan itu. Ya demikian. Jadi orang yang mati syahid maka ruhnya itu ditembolok burung-burung yang hijau maka dia terbang dimanapun dia inginkan di surga. Adapun orang mukmin di situ ada hadis di sini halaman 627 ya, ini sebagai dalil kita <coughs> rohnya orang mukmin bisa ditulis yaitu di burung-burung ya disebutkan di sini Sebagai oleh Imam Malik bin Muwatta dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kani hadis anna Rasulullah sallallahu Ya, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau, beliau mengatakan, "Inan nasmatal mu'min sesungguhnya rohnya orang beriman itu ta'irun terbang." Ya'luqu fi sajaril jannah, luk ini ya'kul, memakan di pohon-pohon surga. Hatta yarji'ahu Allahu ila jasadi sampai Allah kembalikan kepada jasadnya yauma ya masuk pada hari membangkitkannya. Sudah selesai. Ya bisa ditulis yaitu ruhnya orang beriman itu di burung-burung yang memakan ya pohon-pohon yang ada di surga. Ya Ini ruhnya orang yang beriman. Ya demikian. <clears throat> Jadi kesimpulannya roh orang yang beriman itu adalah di surga. Dan Allah berkehendak kalau dia kemudian Eh, menjawab salam ini perkara ghaibiyah. Oh, Ketika dia menjawab salam, umpamanya kita mendatangi kuburan orang-orang beriman, Assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah nabi bikum. Dia menjawab. Ya, itu. Jadi perkara gaibiah ya. suatu saat ada di surga, suatu saat kemudian uh, apa itu di kuburan ya menjawab salam sesuai dengan dalil. Adapun Imam Malik umum dia pokoknya orang yang beriman itu rohnya itu adalah bebas kemanapun dia pergi ya dia inginkan jadi kemudian seperti ruhnya Nabi SAW masuk di situ. Ya, ini menurut pendapat Imam Malik. Tapi tadi kita sesuaikan dengan dalil sudah. Ketika dia menjawab salam, ya ketika dia datang orang berikan salam, dia menjawab salam, maka itu datang dalil padanya. Demikian juga di sini. Tapi menyebutkan bahwa ruhnya orang beriman itu ta'irun terbang. Dia makan, ya ta'irun, dia terbang. Dia, dia makan di pohon-pohon yang ada di surga. Sudah selesai. Ya ini. <clears throat> Ini pembahasan tentang ya pembahasan tentang apa? Ruh, hmm. di mana letaknya? Demikian juga tadi pembedaan nama munkar dan nakir adalah sahih insyaallah sebagaimana, sebagaimana Nabi menyebutkan. Kemudian juga disebutkan <clears throat> tentang perbuatan ya Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini ada di dalam riwayat Salihin hadisnya. Bisa kita lihat setelah tadi disebutkan bahwa ya alam kubur itu bisa kuburan itu adalah taman dari taman-taman surga ataupun dia itu lubang dari lubang-lubang api neraka. Ada di sini istihad Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan di riwayat Salihin halaman 195. Karena sebagian perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, setelah setelah selesai menguburkan jenazah, kemudian tinggal di situ sebentar, makan baca Al-Qur'an selama kira-kira orang itu menyembelih unta, kemudian membagi-bagikan dagingnya. Ini setiap beliau Amr bin As radhiyallahu anhu yang tidak diikuti di situ para sobat yang lain. Sebutkan ya, oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin jika beliau menyebutkan bab istibab tafsir wa tahniya bil khair ya disukai untuk memberikan kabar dan ucapan yang kebaikan Sebab oleh beliau An Ibni dari Ibnu Shimasa. Kalau beliau mengatakan hadarna Amr bin As wa huwa fi maut kami hadir di hadapan Amr bin As radhiyallahu ini anak ini bapaknya Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As menjadi sebagai gubernur di Mesir ya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dan dia masuk Islam belakangan bersama dengan Khalid bin Walid radhiallahu anhu. Kami hadir di hadapan Amr bin As dan dia sedang dalam keadaan sakaratul maut, fi syaqatil maut, sedang sakaratul maut. Kemudian beliau mengatakan radhiallahu anhu, "Fabaka tawilan dia menangis panjang." Wa wajahu ilal jidar, dia menolehkan wajahnya ke arah tembok. Bajalah Ibnu Yakul, maka anaknya pun mengatakan, "Ya batah wahai bapakku, amma basyaraka Rasulullah bikada." Tidakkah Rasulullah telah mengabari kamu dengan demikian-demikian? Ini amalan-amalan akan masuk surga dan semisalnya. Amma basyaraka Rasulullah bikada, mengulangi lagi. Fa'aqbala wajhi, maka Amr pun menghadapkan kepada anaknya. anaknya ada Abdul bin Amr di antara anak-anaknya. Sore yang soleh. Abdullah bin Amr kalau kita lihat terjemahnya, bapaknya itulah yang menikahkan dia dalam keadaan muda. Selisih dia dan bapaknya sekitar 10 tahun, 11 tahun. Muda. Antara dia dan bapaknya itu sekitar 11 tahun. Ya, Abdullah bin Amr telah meriwayatkan ad-dunya mataun khairu mata'id dunia, Maratu soleh dunia itu adalah ya ya perhiasan dan sebagus-bagus perhiasan itu perempuan yang soleh. Sebutkan istrinya ditinggalkan dia ya malam hari sholat terus menerus, siang hari puasa terus menerus, ya sampai kemudian Amr bin As ini mendatangi menantunya, ya kemudian menantunya ini istrinya Abdullah ini mengabarkan bahwa bahwa Abdullah demikian perbuatannya sampai kepada kabar itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan demikian. Ya, kemudian Nabi mengajarkan dia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Ini orang yang soleh Abdullah bin Amr, sholat terus menerus, ya di malam hari puasa demikian terus menerus sampai di akhir hidupnya juga ahli ibadah. Maka di sini anaknya mengabari demikian tadi. Maka Amr pun menghadapkan kepada anaknya. Faqala In abdullah manu itu syahadah an la ilaha illallah. Ini orang yang paling mulia pun mengatakan seperti demikian. Sesungguhnya yang paling afdol yang aku persiapkan itu adalah syahadat la ilaha illallah. Itu demikian. Ya, jangan seorang yang tertipu dengan amalan apapun. Yang menjadi sesuatu yang paling kita harapkan itu syahadat la ilaha illallah. Sesungguhnya paling afdal aku persiapkan, yang kami persiapkan itu adalah syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku dulu mempunyai tiga keadaan, asbak al-asbaqi salas. Ya, yang pertama bahwa aku mendapati nabi itu orang yang paling aku benci. Dan tidak ada sesuatu yang paling aku inginkan kecuali untuk aku membunuh dia. Ini keadaan Amr bin As pertama kali. Ya, Aku tidak lihat orang yang paling aku benci melebihi Nabi Muhammad SAW. Kalau waktu itu mungkin aku mati, ya. Kalau mutu, kalau aku mati di waktu itu, ada tiga hal di waktu itu, dia kata seperti itulah, untuk menarik aku akan penghuni neraka. Ini sampai demikian. Ya. Falamma ja'alallahu Islam ketika Allah jadikan pada diriku itu Islam di dalam hatiku. Kemudian aku datangi Nabi. Fakultu aku katakan, "Absat biyaminika, yaminaka." fala ubayyuka fala ubayyuka bentangkan wahai Rasulullah tanganmu aku akan bayar kamu kemudian Nabi membentangkan tangan kanannya kemudian aku menarik tanganku lagi maka Nabi mengatakan malak ya Amr kenapa kamu wahai Amr ini Amr bin As kalau kau katakan aradu an asnarid, aku ingin untuk mensyaratkan wahai Rasulullah. Apa syaratnya? Kemudian mengatakan agar Allah mengampuni aku. Ini, ini syaratku. Aku mau berbaiat tetapi syaratnya Allah mengampuni dosaku. Nah, waktu itu bagaimana dia dengan Khalid bin Walid? Sama-sama orang punya <clears throat> keahlian dalam berperang. Memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Banyak dosa waktu itu. Bahkan dia mengatakan tadi kalau aku mampu ya untuk bunuhnya aku akan bunuhnya. Kemudian Nabi mengatakan tidak kamu tahu sungai Islam itu bisa menghapuskan maka belah apa yang sebelumnya. Ya demikian. Nah, kemudian Amr mengatakan kalau aku waktu itu mati ya aku berharap Ya, beliau mengatakan demikian. Ini walau mutu alatil kahal la rojau tu aku berharap. Kalau tadi kan mengatakan aku pasti masuk neraka. Kalau ini aku berharap kalau aku mati dalam badan itu, aku berharap an aku naminahil jannah, aku termasuk penghuni surga. Kemudian beliau mengatakan, kemudian keadaan ketiga aku nggak tahu keadaanku setelah Nabi meninggal. Di mana letakku? Nah, demikian. Ini keadaan ketiga beliau katakan. Kemudian beliau mengatakan ini ketika mau sakatul maut ini. Faida anamutu kalau aku nanti aku mati, jangan bersamaku itu orang yang meronta-ronta. Demikian juga jangan di situ ada api. Faida muni kalau kalian menguburkan aku, fasyunnu alayya turab, syannam. Lemparkan di atas kuburanku tanah. Summa aqimu haula qabri. Inilah istiadat beliau yang dikritik para ulama. Syekh Utsaimin beliau mengatakan, ya. Maka ini adalah termasuk ya kebidahan. Ini demikian. Kalau aku kemudian nanti kalian kuburkan, maka letakkan tanah di kuburanku ini dikuburkan, ya, ditimbun. Semakin muhaulah kubri, kemudian berdirilah kalian, berkumpullah kalian di sekitar kuburanku. tun haru jasur. Sejauh sesaat seseorang memotong onta. Wayuk samu lah dan dibagikan dagingnya. Nah, ada kan itu ada acara, acara satrian, nyatrian itu kan Ramadhan, di Syawal itu nanti menyembelih kambing di kuburan itu kan nanti dimasak dibagi-bagikan. Nah, itu orang-orang itu semakin luas dari ucapan Amr bin Asyid. Dan ucapan beliau ini adalah istiadat beliau, tidak ada para sahabat yang lain mencocokinya. Ya, jadi diamlah kalian di kuburanku ya sejauh sesaat kira-kira seseorang menyembelih unta dan membagi dagingnya hatta asta nisa sampai aku bisa melihat bikum kalian. Wa andur dan aku melihat, dan aku perhatikan ma uraju bi rusul rabbi ketika utusan Rabbku menanyai aku. Nah itu. Jadi jangan aku ditinggalkan langsung supaya aku terhibur dengan adanya kalian di situ ketika aku ditanya oleh malaikat-malaikat Allah, dua malaikat tersebut. Roh Muslim, Sunan Muslim. Nah, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, berkata Syekh Utsaimin, <clears throat> ya, Fasanna lil insan idza faragha nas min al mayyit. Yani seseorang yang dia itu ketika selesai untuk menguburkan mayit, ayaqifa indah inda kemudian berdiri di kuburannya. Ya, termasuk sunnah. Kalau termasuk sunnah itu apa? Memintakan ampun. Istaghfiru li Ketika selesai itu sunnah. Setelah kita menguburkan, kemudian kita berhenti sebentar di kuburan itu, kemudian mengatakan mintakan ampun untuk saudaramu karena sunnah dia itu sekarang ditanya itu sunnah. Istaghfir li akhikum fa innahu al anisal Ya itu itu sahih. Wa amma ada adapun perbuatan Amr bin As ini radhiyallahu anhu min istihadi dari istihadi. dia. Walam yaf'al Nabi SAW. Nabi tidak melakukannya. Demikian juga sahabat yang lain. Wa amal qira'ah indal qabr fa minal bid'ah. Ada membaca Al-Qur'an di si kuburan itu bid'ah. Nah, itu. Ya itu kesimpulannya, ya. Jadi perbuatan-perbuatan seperti ini itu masuk bid'ah. Soalnya demikian kita membaca surah Al-Baqarah.